Kita bersyukur kepadanya yang telah senantiasa memberikan kekuatan iman maupun kekuatan fisik kepada kita sehingga sampai saat ini sampai minggu yang terakhir dari bulan Ramadan kita dimudahkan untuk menjalankan dan melaksanakan ibadah-ibadah eh, uh, yang memiliki keutamaan yang besar di bulan Ramadan ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup Ramadan yang kita lakukan dengan pengampunan dan rahmat darinya serta menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan pengampunan dan dibebaskannya dari dari api neraka di bulan Ramadan ini. Ya, uh, pada kesempatan sore hari ini insya Allah sebagaimana yang saya sebutkan eh, yang saya anak sampaikan kepada ikhwah bahwa kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan Id ya. Karena sebentar lagi kita akan laksanakan salat Idul Fitri, maka kita perlu mempersiapkan ilmu pemahaman tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bagaimana mereka melaksanakan atau menyambut Idul Fitri dan Idul Adha, hari raya, kemudian bagaimana mereka melaksanakan salat Id pada hari yang agung tersebut, maka tentu saja kita ingin mendapatkan keutamaan besar di bulan yang agung ini. Oleh karena itu kita perlu mempelajari hukum-hukum yang berkenaan dengannya. Juga bagaimana sunnah dari para ulama salaf. Sunnah dari para ulama salaf tentang hal ini. Agar kita bisa mengikuti petunjuk mereka dengan dengan sebaik-baiknya. Ya, uh, al-Eid, jadi ya, mulai dari Eid, pengertian daripada al-Eid atau hari raya kita artikan demikian ya. Al-Eid itu secara bahasa diambil dari kata-kata ada yaudu, artinya kembali. Kembali artinya sesuatu yang kembali dilakukan. Aud artinya kembali atau bisa juga diambil dari kata-kata ada kebiasaan. Ya, ini sesuatu yang terbiasa dilakukan kembali. Ini pengertian id secara bahasa. Dalam hal ini Imam Ibnul Arabi menjelaskan keterkaitan id itu dengan pengertian bahasa. Ini beliau mengatakan sumyal idu idan li'annahu ya'udu kulla sanatin bifarhin mujaddad. Hari raya itu dinamakan dengan Id karena dia terus berulang setiap tahun dengan kegembiraan yang yang baru. Kegembiraan yang baru. Dari sinilah kita ketahui bahwasanya Id itu termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Maka segala sesuatu yang dilakukan dalam Islam berulang-ulang dengan kegembiraan dan itu dinisbahkan merupakan bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jika itu tidak ada syariatnya, maka itu adalah adalah bid'ah. Perbuatan bid'ah. Perayaan apa saja yang dilakukan secara berulang-ulang terus-menerus, maka itu itu adalah perbuatan perbuatan bid'ah. Imam Al-Allamah Ibnu Abidin mengatakan, "Summiya al-Idu bihadzal ismi li'anna lillahi ta'ala fihi awaid al-ihsan." Ay anwa al-ihsanil aidati al-aidata ala ibadi fi kulli yaumin. Minha al-fitru ba'dal man'i anil ta'am wa fitr wa itmamul hajji bi tawafi ziyara wa luhumil adahi wa ghairi dhalik wa al al Beliau mengatakan hari raya itu dinamakan dengan Eid, dinamakan dengan nama ini karena Allah Subhanahu wa taala pada hari itu memiliki kebaikan-kebaikan yang berulang-ulang. Kebaikan-kebaikan yang dilimpahkannya kepada hambanya secara berulang-ulang. Oleh karena itu nanti dua id itu, Idul Fitri maupun Idul Adha, itu selalu menutup dua hari yang agung dalam Islam. Apa ini dua musim yang agung dalam Islam. Dan dua puasa yang besar. Idul Fitri ma'ruf. Dia datang adalah dia datangnya setelah puasa Ramadan. Adapun uh, Idul Adha terjadinya sehari setelah puasa Arafah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Yang sudah kita ketahui, puasa Arafah itu menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan pada tahun sebelumnya, menunjukkan keutamaan yang besar bagi bagi puasa ini dan juga pada waktu itu uh, terjadi uh, Eid itu setelah ibadah yang besar yaitu melaksanakan wukuf di Arafah bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Maka uh, ini artinya pengertian dari Eid itu sendiri sebagai hari raya yang berulang-ulang karena pada waktu itu Allah memiliki berbagai macam kebaikan yang terus berulang-ulang dilimpahkan kepada hambanya. Di antaranya al-fitr ya berbuka setelah dilarang dari makan dan minum selama bulan Ramadan. Oleh karena itu nanti Idul Fitri itu tidak benar kalau diartikan hari kesucian. Ini tidak benar. Secara bahasa keliru. Idul Fitri itu artinya hari makan dan minum secara bahasa. Dari kata-kata filter, jadi bukan kembali kepada kata-kata fitrah ya. Orang biasanya salah mengartikan diartikan Idul Fitri itu hari hari kesucian, hari kembali kepada fitrah, ini tidak benar. Yang benar itu Idul Fitri adalah hari makan dan minum, oleh karena itu dilarang berpuasa pada hari itu. Sebagaimana juga zakat, bukan zakat fitrah, tapi zakat fitr, ya, zakat yang berhubungan dengan Idul Fitri karena dia terjadi di akhir Ramadan, yakni berhubungan dengan berbuka atau makan dan minum. Juga sodaqatul fitr, zakat fitr. Ini juga jelas kebaikan, khususnya bagi orang-orang yang miskin, ini termasuk ihsan dan disinilah uh, sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah itu berbeda dengan zakat harta. Kalau zakat harta itu diserahkan kepada 8 golongan ya yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun kalau zakat fitrah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkhususkannya dalam hadis yang sahih waktu menyebutkan tentang masalah zakat, tuhratun lis wa ta'matun lil masakin. Pensuci bagi orang yang berpuasa dan makanan bagi orang-orang miskin. Ini menunjukkan bahwasanya zakat fitrah itu hanya bagi orang-orang miskin, tidak kepada delapan golongan seperti yang disebutkan tentang zakat harta dalam Al-Quran. Juga wa itmamul haji wa bitawafi ziarah menyempurnakan haji dengan <clears throat> tawaf ifadah, tawaf haji pada tanggal 10. Waluhumul adhahi juga apa ini daging daging sembelihan ya pada waktu Idul Adha, Idul Kurban. Wa ghairi dan kegembiraan-kegembiraan atau kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wali annal adata fihi juga karena dinamakan demikian karena biasanya pada hari tersebut itu orang-orang bergembira dan bersukaria dan bersemangat melakukan merayakan datangnya hari tersebut. Makanya oleh karena itu nanti kita ketahui di sini Idul Fitri termasuk hari yang diberikan rukhsah keringan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk misalnya uh, memukul duf ya, memukul rebana yang tidak memiliki apa ini gerincing-gerincing itu dari jueria dari uh, apa ini anak-anak perempuan yang masih kecil itu diperbolehkan. Ini termasuk uh, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini ketika Abu Bakar As-Siddiq menegur orang yang eh, melakukan hal ini di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi mengatakan ya Abu Bakar inna likulli qaumin idan wa iduna wahai Abu Bakar sesungguhnya setiap kaum memiliki id memiliki hari raya dan ini adalah hari raya hari raya kita maka di sini termasuk hal yang diperbolehkan ya memukul rebana memukul rebana dan ini termasuk pengecualian dari dua hal yang dua hari yang antum ketahui ini kemudian hari uh, waktu walimah ini diperbolehkan menunjukkan hal ini uh, karena berhubungan dengan hari raya kaum muslimin yang itulah apa ini salah satu keringanan yang dibolehkan dalam dalam hal ini untuk dilakukan. Nah, kemudian ada beberapa sunnah sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan pada waktu Idain, dua hari raya. Idul Fitri maupun Idul Adha. Kita ketahui bersama ketika dalam hadis yang saya disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau mendapati penduduk Madinah melakukan dua hari raya yang biasa mereka lakukan di masa jahiliyah. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah qad abdala lakuma bihima khairan minhumah. Idul Fitri wa Idul Adha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan bagi kalian dua hari raya yang lebih baik daripada dua hari raya yang kalian lakukan di zaman jahiliyah itu, yaitu dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini menunjukkan bahwasanya dua Id ini memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan bagi kaum muslimin yang ini sekaligus menunjukkan digantikannya semua perayaan-perayaan yang ada di masa jahiliyah setelah datangnya dua hari raya, dua hari raya yang agung ini. Ya, adapun sunnah-sunnah, anjuran-anjuran yang dilakukan pada waktu dua hari raya ini, ya sebelum kita melaksanakan sholat, ya ada anjuran-anjuran yang berhubungan dengan hari ini. Pertama, al-ghusl. Dianjurkan untuk mandi. Ya, mandi, maksudnya mandi besar, seperti mandi janabat ya. Ini adalah ah, eh, perbuatan yang dilakukan oleh beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in meskipun tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena hadis yang menyebutkan ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lemah, tapi beberapa orang sahabat tabiin melakukannya. Di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma <clears throat> disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Karena yaktasilu yaumal fitri qabla an yagdua ilal musalla. Bahwasanya sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau yaktasil ya melakukan iktisal mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum pergi menuju ke musola. Jadi mandinya di sini bukan hanya sekedar untuk membersihkan diri tapi memang merupakan anjuran ya, merupakan anjuran, <clears throat> merupakan satu keutamaan atau e, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita lakukan karena mengharapkan keutamaan tersebut. <clears throat> Demikian pula perbuatan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi Baihaqi dalam sunannya. Ketika beliau ditanya tentang masalah mandi ketika Idul Fitri dan Idul Adha, beliau mengatakan, "Iktasil kulla yaumin in syi'ta." Faqala, "La al-ghuslu alladhi huwa al-ghuslu." Qala, "Yaumul Jum'ati wa yaum Arafah wa yaum an-nahri wa yaum al-fitr." Beliau menyebutkan tentang mandi yang dianjurkan, beliau mengatakan atau yang disyariatkan, mandi pada hari Jumat, mandap mandi pada hari Arafah, hari Arafah itu e, tanggal 9 Dhul Hijjah, kemudian mandi pada waktu Idul, Idul Adha, dan mandi pada waktu Idul Fitri. Ini juga ucapan dari Ali bin Abi Talib. dan ucapan mereka ini tentu saja kita bisa katakan tidak mungkin mereka ucapkan dari akal tetapi adalah hukumnya bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dari tabiin yang mulia Sa'id ibnul Musayyib. Sa'id ibnul Musayyib dalam sebuah riwayat yang sahih beliau mengatakan sunnatul fitri salasun. Ada tiga sunnah yang dianjurkan untuk hari Idul Fitri. Pertama, al-masyu ilal musalla. Berjalan menuju ke tempat sholat. Berjalan menuju ke tempat sholat, ya di lapangan ya, musalla Wal aklu al khuruj. Kemudian makan sebelum menuju ke musalla. Sudah kita ketahui waktu Idul Fitri dianjurkan untuk makan dulu sebelum menuju ke lapangan berbeda dengan Idul Adha. Dianjurkan makan setelah dari dari tempat sholat. Walik tisal dan juga mandi. Ya, mandi sebelum menuju ke tempat tempat melaksanakan e, sholat di lapangan. Ini sunnah yang pertama yaitu mandi. Yang kedua, At-tajammul. At-tajammul yakni berhias. Tentu saja berhias di sini maksudnya yang sesuai dengan syar'i. Yang ini tentu saja dianjurkan bagi laki-laki, adapun perempuan tetap dengan hukum asal tidak boleh menampakkan perhiasan di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka <clears throat> tajammul ya termasuk dalam hal ini memakai pakaian yang indah ya. Memakai pakaian yang indah meskipun tidak mesti harus beli baju baru, atau memakai wangi-wangian, ya, memakai uh, kopiah yang indah atau penutup kepala lainnya yang indah ini nah, di, dianjurkan berdasarkan beberapa riwayat bahkan hadis yang marfu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menawarkan kepada beliau sebuah baju yang indah untuk dipakai ketika melaksanakan uh, salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, yang kemudian para ulama mengambil dalil dari hadis yang sahih ini dari hadis yang sahih ini hadis riwayat Bukhari Muslim tentang dianjurkannya untuk berhias diri pada <clears throat> pada waktu Id. Oleh karena itu tidak salah ya kalau seandainya seseorang berusaha untuk memakai pakaian yang terbaik yang dimilikinya ketika melaksanakan sholat Id <clears throat> selama itu tidak melampaui batas dan tidak melebihi batasan yang yang wajar begitu ya. <clears throat> Kemudian yang berhubungan juga dengan sunnah yang saya syaratkan tadi yaitu makan. Makan pada waktu Id. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, "Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yagdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat." Hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat menuju salat Idul Fitri sampai beliau memakan beberapa buah tamar. Beberapa buah tamar ini menunjukkan dianjurkan makan sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Kemudian dari Buraidah Ibnu Husayb radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yata'am wa yauman nahri la ya'kulu hatta yarji'a fayakulu min nasik min nusaikatihi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari raya Idul Fitri beliau tidak keluar menuju tempat sholat kecuali setelah makan dulu. Adapun waktu Idul Adha maka beliau makannya setelah pulang dari musola dari tempat sholat ya dari melaksanakan sholat yang kemudian beliau makan dari sebagian dari hewan yang dikurbankannya sebagian dari daging kurban yang disembelihnya. Uh, <clears throat> kemudian diterangkan hikmahnya oleh sebagian ulama seperti yang dinukil oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Al-hikmatu fil akli qabla salah. Hikmahnya waktu Idul Fitri itu dianjurkan untuk makan sebelum melaksanakan sholat. Alla yadunna dhannun luzuma sawmi hatta yusalli al-ida. Faka'annau arada bihi saddu hadhihi dhari'ah. Hikmahnya adalah supaya tidak ada yang menyangka hari itu masih tetap berpuasa sampai pulang sholat id. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepertinya ingin menutup pintu ini agar orang tidak menyangka bahwasanya hari itu masih masih berpuasa sampai sholat sampai sholat id. Nah oleh karena itulah di, dianjurkan untuk memakan sebelum melaksanakan sholat sholat id. <clears throat> Kemudian <clears throat> Anjuran berikutnya, sunnah yang dilakukan berikutnya yang keempat, pada hari Idul Fitri maupun Idul Adha, adalah al-khuruj ilal musalla, melaksanakan sholat di tanah lapang. Ini anjuran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan sholat id di masjid, padahal masjid ada ya, untuk menunjukkan anjuran akan hal tersebut bahwa ini memiliki keutamaan tersendiri. Kecuali tentu saja dalam kondisi-kondisi darurat atau hajat, karena hujan atau pertimbangan yang lainnya, maka ya diperbolehkan dalam kondisi seperti ini akan tetapi sunnah yang dilakukan uh, dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat id di di tanah lapang artinya bukan dilaksanakan di di masjid. Dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala anhu qala dia mengatakan karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam yakhruju al fitri wal adha ila al musalla fa awal shayin yabda'u bihi al salah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> keluar pada waktu Idul Fitri melaksanakan sholat di musola di tanah lapang. Yang pertama kali beliau lakukan setelah sampai adalah melaksanakan melaksanakan sholat, ini sholat Idul Fitri maupun maupun Idul Adha. Inilah sunnah dalam masalah ini sehingga Ibnu Qudama dalam kitab Al-Mughni mengatakan as-sunnatu an yusalliyal 'ida fil musalla yang merupakan sunnah atau anjuran dalam hal ini adalah melaksanakan id melaksanakan id di tanah lapang ya ini bukan dilaksanakan di masjid kemudian <clears throat> anjuran berikutnya adalah takbir bertakbir ketika keluar dan ini termasuk sunnah yang perlu dihidupkan ketika kita keluar dari rumah kita mulai bertakbir sampai ketika kita sampai di tempat di tempat sholat. Kita mulai bertakbir dengan suara yang keras, dikeraskan di di jalan-jalan yang kita lalui. Meskipun di sini kita perhatikan bahwasanya tidak dianjurkan uh, sunnah itu apa ini takbir itu dilakukan dengan di komando ya, tapi masing-masing melakukan sendiri-sendiri. Itulah yang sunnah dan dengan suara yang keras. Ini disebutkan dari merupakan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam uh, Al Musannafnya yang hadis ini didukung dengan riwayat-riwayat lain sehingga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahiha yaitu karena Rasulullah SAW yakhruj al fitri fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiya salata fa'idha idza salata qata'a takbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumah beliau pada hari Idul Fitri Beliau bertakbir sampai tiba di musola tempat sholat. Dan sampai beliau selesai melaksanakan sholat idul fitri. Maka jika beliau selesai melaksanakan idul fitri. Maka beliau pun menghentikan menghentikan takbirnya. Kemudian <clears throat> juga uh, <clears throat> ini disebutkan dari asar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha ketika keluar dari rumah maka beliau mengeraskan suara ketika bertakbir sampai datang ke musola bahkan di musola pun tetap bertakbir sampai datang imam yang memimpin memimpin salat. <clears throat> Adapun e, berhubungan dengan Idul Adha sudah kita ketahui takbir ini terus berkelanjutan sampai selesainya hari tasyrik ya tiga hari setelah itu kalau berhubungan dengan Idul Adha. Adapun kalau Idul Fitri maka berhenti setelah selesai melaksanakan sholat, itulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah dalam masalah takbir. <clears throat> ya, uh, Syekh al bani rahimahullah taala dalam silsilah hadis sahih yang menjelaskan masalah ini ketika mengomentari hadis yang saya sebutkan tadi. Wa fil hadithi dalilun ala masyru'iyyati ma jara alaihi amalul muslimina minat takbiri jahran fil tariqi ilal musalla. Dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan disyariatkannya apa yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin saat ini ketika mereka bertakbir dengan suara yang keras di perjalanan atau di jalan dari rumah mereka menuju ke tempat sholat. Wa in kana kathiru minhum bada'u yatasahaluna bihadhi sunnati hatta kada tusbihu fi khabarin kan. Meskipun sebagian atau kebanyakan dari kaum muslimin saat-saat ini mulai e, meremehkan sunnah ini sehingga hampir-hampir hanya merupakan sesuatu yang kita dengar di masa yang lalu. Wa mimma yahsunu tadhkiru bihi bihadhil munasabah anna al-jara bitakbir huna la yashra'u fil ijtima'u alaihi bisautin wahidin kama yaf'aluhu dan juga perlu diingatkan di sini kata beliau bahwa <clears throat> mengeraskan suara ketika bertakbir di sini sama sekali tidak disyariatkan dengan membacanya bersama-sama dengan satu suara sebagaimana yang diperbuat oleh sebagian kaum muslimin ya ini dikomando satu orang kemudian yang lain mengikuti. Ini tidak dibenarkan. Tapi yang sunnah adalah mengucapkannya secara sendiri-sendiri. <clears throat> nah, fala yushra'u al ijtima'ul madhkur wa kadzalika kullu dhikrin yushra'u fihi raf'u sawti aw la yushra'u fala yushra'u al ijtima'ul madhkur. Maka demikian pula keadaannya semua zikir yang disyariatkan, ya. Jadi semua zikir apa saja, baik yang disyariatkan dengan suara yang keras ataupun dengan suara yang pelan, itu tetap tidak disyariatkan atau tidak diperbolehkan dengan cara bersama-sama dipimpin dengan seorang yang mengomandoi. Falnakun ala hadarin min zalika maka hendaknya kita waspada dalam masalah ini. Walinadha nusba ayunina daiman anna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kita senantiasa mem, apa ini menetapkan dalam diri kita menghadapkan di depan mata kita bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, eh, ini disyariatkan. Kemudian untuk salat Idul Adha tersendiri itu dianjurkan untuk kita bertakbir bahkan dari sehari sebelum Id, mulai dari terbit fajar Yaum Arafah, hari Arafah, sudah disyariatkan bertakbir sampai tiga hari setelah Id, yakni hari tasyrik namanya, itu dianjurkan untuk bertakbir setiap saat. Setiap saat, termasuk setelah sholat, kemudian waktu-waktu yang lainnya ini pada waktu Idul Idul Adha. <clears throat> kemudian, uh, <clears throat> adapun sifat takbir itu sendiri, tata cara melakukan takbir itu sendiri, ada beberapa hal yang uh, disebutkan dari beberapa riwayatnya sahabat. Adapun tentu saja eh, tata cara mengumandangkan takbir ini tidak disebutkan dalam hadis yang sahih ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang ada adalah dari para sahabat. Di antaranya uh, perbuatan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Perbuatan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma <clears throat> apa ini Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas radhiyallahu huma dalam sebuah riwayat yang sahih beliau mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jadi dengan takbir tiga kali sebagaimana yang sering kita dengar dilakukan oleh kaum muslimin ini adalah ucapan takbir yang sahih dari Ibnu Abbas. Kemudian dari Ibnu Mas'ud <clears throat> dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertakbir dengan diawali takbir dua kali. Allahu akbar, Allahu akbar. <clears throat> Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Jadi takbirnya dua kali ya. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ini juga boleh dilakukan. Kemudian ada lafaz yang juga agak ber, sedikit berbeda dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan sedikit tambahan di akhirnya beliau mengatakan Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar wa ajallu Allahu akbar walillahil hamd jadi Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar wa ajallu Allahu akbar walillahil hamd dalam riwayat lain ada tambahan dari beliau Allahu akbar wa ajallu Allahu akbar ala ma hadana Maha besar Allah atas hidayah yang dilimpahkannya kepada kepada kita. Yang jelas ini diperbolehkan untuk kita ucapkan pada waktu Idul Fitri maupun Idul Adha karena semuanya diriwayatkan secara sahih dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anjuran berikutnya anjuran yang ketujuh pada Idul Fitri maupun Idul Adha adalah mukhalafatut tariqi fi dhahab wal iyab minal musalla. Berusaha untuk menempuh jalan yang berbeda ketika menuju ke musola, ke, ke lapangan dan eh, kembali kembali darinya. Ini termasuk eh, yang dianjurkan eh, ketika seseorang itu melaksanakan salat Idul Fitri untuk menempuh jalan yang berbeda antara waktu dia pergi dan ketika pulang dari eh, dari musola. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala ma. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dia mengatakan "Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kana yaum 'idin khalafa tariq bahwasanya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ketika hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, <clears throat> beliau melakukan yakni mukhalafatut tariq ya ini menyelisihi menempuh jalan yang berbeda antara waktu beliau pergi dan waktu pulang diterangkan oleh para ulama tentang hikmahnya. <clears throat> Di antaranya ada yang mengatakan agar beliau bisa <clears throat> memberikan salam kepada lebih banyak daripada sahabatnya agar dia bertemu dengan orang yang lewat di jalan sana dan jalan yang kedua. Ada juga banyak hikmah-hikmah yang lain yang diterangkan oleh para ulama yang jelas ini merupakan perbuatan Nabi saw yang tentu saja kita disyariatkan untuk mengikutinya meskipun kita tidak mengetahui secara pasti hikmah yang yang benar dalam masalah ini. <clears throat> Kemudian anjuran yang berikutnya yang kedelapan. <clears throat> La salata qabla salatil id wala ba'daha. Tidak ada salat sunnah khusus. Ketika apa ini sebelum maupun sesudah melaksanakan salat id. Jadi tidak ada salat sunnah tahiyatul masjid karena sekarang bukan di, di masjid, tidak ada juga salat sebelumnya maupun sesudahnya. <clears throat> Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dia mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal fitri fa shalla rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'da. Ini hadis Bukhari Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar hari raya Idul Fitri, beliau langsung melaksanakan salat dua rakaat. Beliau tidak melaksanakan salat sebelumnya maupun juga salat sesudahnya. Jadi kita datang, langsung duduk, tunggu salat, setelah selesai salat maka tidak ada salat sunnah salat sunnah di lapangan ya. Tidak ada salat sunnah sebelum atau sudah salat id. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata dalam kitabnya Zadul Ma'ad, "Walam yakun huwa sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu yusalluna idzan tahu ila al-musalla qabla salati wala ba'daha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka tidak pernah melakukan salat sebelum atau sesudah salat Id ketika mereka telah sampai di di musalla. Ini keterangan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala kemudian juga keterangan dari Ibnu Hajar dalam Fathul Bari uh, <clears throat> meskipun ya ada sebagian riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menerangkan uh, <clears throat> bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau setelah pulang sholat id melaksanakan sholat tapi di rumah ini diriwayatkan oleh Imam, Imam Ahmad Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kana la yusalli qabla al-'id syai'an fa idza raja'a ila manzilihi shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat sunnah sebelum salat Id sedikit pun tapi ketika beliau telah sampai ke rumah maka beliau melaksanakan salat salat sunnah dua rakaat yang mana diterangkan oleh Ibnu Hajar dan para ulama yang lainnya maksudnya di sini yang dinafikan oleh para sahabat tadi adalah melaksanakan sholat di di lapangannya di musola itu yang tidak ada sholatnya sama sekali. Adapun sholat sunnah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya Abu Sa'id ini adalah sholat sunnah sewaktu di sewaktu di rumah. Wallahu taala alam di sholat. Nah. Ini beberapa sunnah yang berhubungan dengan <coughs> dengan sholat id Kemudian kita akan masuki pembahasan tentang hukum sholat id itu sendiri. Hukum sholat id itu sendiri <clears throat> ini uh, <clears throat> hukumnya tentu saja terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya itu sunnah muakkadah sunnah yang dianjurkan. Ada juga yang mengatakan itu fardu ain. Wajib bagi setiap setiap kaum muslimin. Ada juga yang mengatakan fardu kifayah jika dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin maka gugur kewajibannya dari yang lainnya. Insya Allah pendapat yang kuat ya, pendapat yang kuat adalah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Walihada rajahna anna salat al-idi wajibatun alal a'yan kaqauli Abi Hanifah wa ghairihi wa huwa ahadu aqwali Syafi'i wa ah <clears throat> wa ahadu qaulaini fi madhhabi Ahmad. Oleh karena itu yang kami kuatkan kata beliau bahwasanya salat Id itu adalah fardu ain hukumnya, wajib bagi setiap kaum muslimin. Yang ini merupakan pendapat-pendapatnya Abu Hanifah dan ulama lainnya salah satu pendapat, salah satu uh, kaul ya, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, juga satu dari dua pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Wa qaulu man qala la tajibu. Adapun pendapat orang yang mengatakan ini tidak wajib kata Ibnu Taimiyah fi ghayatil bu'd, ini pendapat yang sangat jauh dari kebenaran. Kenapa demikian? Fa innaha min a'zami sya'airil Islam wan nasu yajtami'una laha a'zama min al-jum'ah karena ini termasuk syiar-syiar Islam yang sangat yang paling agung manusia berkumpul untuk merayakan hari ini melebihi melebihi apa ini eh, hari Jumat wa qad syuri'a takbir yang disyariatkan juga untuk bertakbir pada hari ini wa kala man qala fardun 'alal kifayah la yanbabit adapun ucapan yang mengatakan ini fardu kifayah ini juga adalah ucapan yang tidak tidak benar Nah, jadi ini uh, pendapat yang yang kuat. Kemudian Al-Allama Siddiq Hasan Khan lebih menegaskan hal ini dalam kitabnya Al-Mau'idatul Hasanah. Beliau mengatakan, "I'lam anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lazama hadhihi salata fil 'idaini wa lam yatrukha fi 'idin min al-a'yad wa amara an-nas bil khuruj ilaiha hatta amara bi khuruj an-nisa'i al-awatif." al-khudur wal والحيض wa amara al-huyyad an ya'tazilna salata wa yashhadna al-khaira wa da'wat al-muslimin hatta amara man la jilbaba laha an tulbisaha sahibatuha. Diterangkan oleh beliau tentang hal-hal yang menjadikan, yang mendukung pendapat yang menguatkan wajibnya. Apa ini salat Idul Fitri ini wajib ain, fardu ain. Kata beliau ketahuilah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukan salat ini di dua hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha Beliau sama sekali tidak pernah meninggalkannya. Bahkan beliau merintahkan semua manusia untuk keluar melaksanakannya. Sampai pun kepada kaum perempuan. Bahkan wanita yang zawatil khudur yang dipingit ya. Ini yang akan menikah, yang dilarang untuk keluar pun diperintahkan untuk keluar. Bahkan yang sedang haid. Kemudian beliau memerintahkan wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Tapi mereka keluar untuk menyaksikan uh, apa ini kebaikan dan dakwanya atau doanya, takbirnya kaum muslimin. Bahkan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW merintahkan perempuan yang tidak memakai jilbab untuk dipinjamkan jilbab dari saudaranya. Wahada kulluhu yadullu ala anna hadhi salata wajibatun wujuban muakkadan alal a'yani la alal kifayah. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya salat id ini hukumnya wajib fardu ain yang bahkan fardu ainnya dikuatkan bukan termasuk fardu kifayah. Wal amru bil khuruj yastalzimul amru bis salati liman la udra lahu bi fahwal khitab li'anna al khuruj wasilatun ilaiha wa wujubul wasilati yastalzim wujubal mutawassal ilaiha mutawassil ilaihi war rijalu aula minan nisa'i bidzalik. Dan juga perintah untuk keluar di sini jelas saja jelas mengandung pengertian perintah untuk melaksanakan sholat bagi bagi yang tidak memiliki tidak memiliki uzur. Nah ini eh, dalil-dalil uh, yang menunjukkan hal demikian <clears throat> Kemudian dalil lain yang juga diterangkan oleh para ulama, hadis yang sahih yang menyebutkan bahwasanya kalau Idul Fitri itu bertepatan dengan hari Jumat, maka menjadikan gugur gugurnya salat Jumat. Sudah kita ketahui, seandainya Idul Fitri itu salatnya tidak wajib, maka tidak mungkin sesuatu yang bersifat anjuran bisa menggugurkan hal yang wajib. Maka hadis sahih yang menunjukkan bahwasanya ketika bertepatan Idul Fitri dengan dengan hari Jumat, menggugurkan salat Jumat, ini menunjukkan bahwasanya hukum salat Idul Fitri itu atau Idul Adha adalah wajib ain karena dia bisa menguburkan yang wajib ain seperti yaitu yaitu salat Jumat. Ya, sekarang tentang tata cara salat Id. Tata cara salat Id sebelumnya uh, <clears throat> apa ini uh, pembahasan hal lil idaini adzanun wa iqamah apakah sebelum melaksanakan sholat id perlu melaksanakan adzan dan iqamat? Jawabannya riwayat yang sahih dari Jabir ibnu Samurah, riwayat Imam Muslim. Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu dia mengatakan, Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Idaini ghaira marratin wala marrataini bi ghairi adhanin wala iqamah." Aku pernah melaksanakan salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni lebih dari dua kali salat yang beliau laksanakan tanpa azan dan tanpa iqamat. Jadi tidak perlu mengucapkan apapun, tidak perlu salatul jamiah atau yang lainnya, tidak perlu. Yang yang ada adalah langsung berdiri meluruskan shaf kemudian melaksanakan salat Id. Juga dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, riwayat Bukhari Muslim dan Jabir radhiyallahu anhuma, lam yakun yu'adzan yaumal fitri wala yaumul adha. Tidak ada azan pada salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha. Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan, كان Nabi sallallahu alaihi wasallam وسلم إذا انتهى إلى musalla أخذ fi salati min غير adhanin wala iqamatin wala qawli as-salatu jami'ah wa sunnatu يفعل la yuf'alu ذلك. min dhalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke tempat salat, beliau langsung melaksanakan salat tanpa ada azan dan tanpa iqamat, juga tanpa ada ucapan as-salatu jami'ah ya, salat berjamaah. Sunnah dalam hal ini adalah tidak perlu melakukan hal-hal tersebut. Ya, jadi uh, <clears throat> mengucapkan hal-hal yang seperti tadi ini termasuk perbuatan bid'ah yang tidak dianjurkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian uh, sifat salat id, tata cara pelaksanaan salat id. Ini tidak termasuk sunnah jelas ini. <laughs> Ya, uh, kita anu ya, ikut saja. Secara pelaksanaan sholat Id yang pertama jumlahnya dua rakaat ya, ma'ruf. Jumlahnya dua rakaat dan ini termasuk yang dikatakan oleh para ulama kalau seseorang ketinggalan sholat Id maka dia melaksanakan sholat dua rakaat gitu. ya. Dalam riwayat yang sahih dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dia mengatakan Salatul safari rakaatan wa salatul adha rakaatan wa salatul fitri rakaatan tamamun ghairu qasrin ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salat safar itu dua rakaat, salat duha, Idul Fitri itu dua apa ini Idul Adha itu. Salatul Adha ya. Idul Adha dua rakaat. Kemudian salat Idul Fitri juga dua rakaat. Ini adalah disempurnakan tanpa dikosor di atas berdasarkan ucapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama salat itu uh, dilaksanakan dua rakaat. Kemudian tentu saja setelah ketika kita berdiri, kita seperti salat yang lainnya kita apa ini berniat dalam hati kita karena innamal a'malu bin niat amal tergantung dari niatnya kita menyampaikan atau berniat dalam hati kita karena tempatnya niat adalah dalam hati. Setelah itu kita melakukan takbiratul ihram. <clears throat> takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar, mengangkat tangan sejajar dengan uh, apa ini? dua bahu kita atau ujung ujung telinga kita. Bagaimana salat-salat yang lainnya. <clears throat> Kemudian yukabbaru takbiratul ihram Thumma ya'ti bidu'a istiftah. Melakukan takbiratul ihram, kemudian membaca dua iftidah. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah salat id itu ada dua iftidahnya atau tidak? Di sini di dalam kitab yang diterangkan uh, oleh Syekh Akil Ibnu Muhammad Al-Muqtiri, Al-Muqtiri itu ada salat doa iftidah. Meskipun beliau di sini tidak menyebutkan dalilnya, pendapat ulama lain mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung membaca takbir yang kedua tidak diterangkan beliau diam dalam waktu yang lama atau membaca doa iftitah sebagaimana salat jenazah ya salat jenazah tidak disyariatkan doa iftitah maka demikian pula ini maka ini termasuk hal yang di, diperselisihkan uh, yang jelas ini juga bukan merupakan hal yang wajib kalaupun kita baca bisa membaca dengan yang iftitah yang ringkas begitu ya <clears throat> setelah itu <clears throat> yukabbaru sab'a takbiratin ghairu takbiratil ihram setelah takbir yang pertama dilakukan tujuh kali takbir. Jadi selain takbir takbiratul ihram dan takbir peralihan ya. Jadi tujuh kali takbir ini adalah takbir tersendiri tambahan. Untuk rakaat yang pertama tujuh kali takbir. Adapun untuk rakaat yang kedua adalah lima kali takbir. Selain takbir peralihan. Selain takbir peralihan. Ini disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula sab'a takbiratin wa fi thaniyati khamsa tak khamsan siwa takbiratay ruku'. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir pada waktu Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat pertama tujuh kali takbir, rakaat yang kedua lima kali takbir selain takbir untuk ruku, selain takbir untuk untuk ruku. Jadi ini uh, apa ini merupakan sunnah dalam hal, hal ini jadi ini merupakan pendapat jumhur dari para ulama <coughs> yaitu melaksanakan takbir seperti itu. <coughs> Dan ini diriwayatkan dari beberapa sahabat seperti Abu Bakar, Ali, kemudian Umar dan yang lainnya. <coughs> Setelah itu berhubungan dengan masalah bacaan yang dibaca di antara takbir tersebut, maka pertama tidak disebutkan dalam satu riwayat yang sahih pun zikir tertentu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada adalah asar dari ibnu Mas'ud dari ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu riwayat Al Baihaqi dalam sunatnya dengan sanad yang kuat ya Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu taala anhu, "Baina kulli takbirataini hamdun lillahi azza wa jalla wa sana'un 'ala Allah." Di antara dua takbir terdapat hamdulillah pujian bagi Allah dan sana'un 'ala Allah, sanjungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada zikir tertentu. Maka oleh karena itu bebas ya, secara asal kalau dilihat dari pengertian ini bebas, baik itu kita mengucapkan apa saja yang jelas isinya memuji Allah dan menyanjungnya. Termasuk yang diucapkan biasanya subhanallah alhamdulillah wala ilallah Allah akbar wala hawla wala quwata illa billah diperbolehkan. Ibnu Qayyim dalam eh, Zadul Ma'ad menambahkan ada tambahan apa ini salawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini pun juga saya nggak mengerti eh, riwayat siapa yang jelas Ibnu Qayyim menambahkan bahwasanya Ibnu Mas'ud menyebutkan juga dengan salawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Eh, kemudian uh, Syekh Utsaimin beliau mengatakan e, kalau kita lihat dari lafaz hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengandung pengertian sana itu seperti misalnya hadis tentang Al-Fatihah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa ini? kosam tu salata baini wa baina abdi. Aku membagi salat membagi Al-Fatihah antara diriku dan untuk hambaku. Di, di dalam hadis yang panjang ini di situ Allah berfirman, faizal idza abdi Ar-Rahmanur Rahim. Faidah qala abdi Ar-Rahmanur Rahim ketika hambaku mengatakan Ar-Rahmanur Rahim, qala qala Allah Azza wa Jalla maka Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku telah melakukan sanjungan kepadaku. Maka kalau kita hubungkan dengan hadis ini, dalam hadis tadi itu Allah menyebutkan yang namanya menyanjung Allah itu adalah diantaranya mengucapkan Ar-Rahmanur Rahim. Jadi boleh kita baca ini di antara dua dua takbir dan ini bahkan lebih dekat karena Nabi sendiri yang menegaskan bahwa ini adalah bentuk sana kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapannya Ibnu Mas'ud. Jadi kalau kita baca misalnya alhamdulillah ar-Rahmanir Rahim. Ini sudah sudah bisa, bahkan ini lebih lebih sesuai dengan menggabungkan dua hadis tadi. Yang jelas eh, kesimpulannya tadi kalau bingung ya semua yang mengandung lafaz pujian kepada Allah dan sanjungan kepadanya itu boleh dilakukan. Kalau yang kita mau gabungkan dua hal tadi kita mengucapkan alhamdulillah Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. <clears throat> Kemudian juga Ibnu Qayyim menambahkan dengan salawat, misalnya wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ini juga diperbolehkan. Kemudian masalah yang berhubungan dengan <clears throat> mengangkat tangan. <clears throat> Mengangkat tangan di antara takbir tujuh takbir tersebut juga antum ketahui ini adalah termasuk e, perselisihan yang sangat kuat ya di kalangan para ulama. Semua sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beli, ah, mereka tidak ada seorang pun yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya di antara ketika melakukan tujuh takbir ini. Jelas yang pertama takbiratul ihram mengangkat tangan ya maruf. Ini uh, ada sunnahnya tersendiri. Dalam salat-salat yang lainnya juga begitu. Dan waktu ruku juga ada sunnahnya. Tapi yang tujuh takbir ini. Apakah mengangkat tangan? Maka semua sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkannya. Tetapi Ibnu Qayyim berkata dalam Zadul Ma'ad, <clears throat> Beliau mengatakan wa kana Ibnu Umar ma tiba lil ittiba yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin. Bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu sahabat yang mulia ini yang terkenal semangat dalam mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya setiap kali melakukan takbir. Ini sama persis dengan perselisihan dalam masalah mengangkat tangan ketika salat jenazah. Apakah mengangkat tangan setiap kali takbir peralihan, apa takbir yang yang tujuh kali itu atau tidak. Ini perselisihannya sama Ibnu Umar juga mengangkat tangan dalam masalah itu. Nah, oleh karena itulah ini e, termasuk khilaf yang kuat. Apakah dikatakan di sini Ibnu Umar melakukannya e, bukan dari ro'yunya sehingga dikatakan ini adalah sampai kepada perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hukumnya marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ini pendapat pribadi beliau karena sahabat lain yang meriwayatkan, yang menyaksikan tata cara salat idnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meriwayatkannya. Maka yang dikuatkan di sini oleh Syekh Ali Hasan bahwasanya uh, yang terbaik adalah khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tidak tidak mengangkat tangan meskipun bagi mereka yang mengambil pendapatnya Ibnu Umar mereka akan mengatakan bahwasanya ini termasuk riwayat sahabat yang hukumnya marfu karena tidak diingkari oleh oleh sahabat yang lainnya. Nah. Setelah itu setelah selesai mengucapkan tujuh takbir, faida atamma takbir akhda fi qiraati fil qiraati bi Fatihatil Kitab. Setelah itu beliau langsung membaca Al-Fatihah. Beliau langsung membaca <clears throat> Al-Fatihah. Kemudian dianjurkan ya dalam beberapa hadis yang sahih pada rakaat pertama apa ini <clears throat> membaca pada pada rakaat yang pertama surat Qaf ya. Qaf wal Qur'anil Majid ini panjang ya. Kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Qamar ya, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Atau dalam riwayat lain, rakaat membaca pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan rakaat yang kedua membaca hal ataka hadithul ghasyiyah seperti yang eh, pada salat Jumat ya, seperti pada salat salat Jumat. <clears throat> Tentu saja meskipun boleh membaca surat yang lain ini yang dianjurkan karena disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Kemudian <clears throat> eh, setelah selesai ini maka tata cara pelaksanaan yang lainnya adalah sama seperti sholat-sholat yang lainnya. Sama seperti sholat yang lainnya yang berbeda dari di sini cuma pada rakaat pertama ada tambahan tujuh takbir, pada rakaat kedua ada tambahan lima takbir dan yang berhubungan dengan khilaf dalam masalah e, bacaan doa iftitah tadi ya. Kemudian pembahasan berikutnya, barang siapa yang ketinggalan salat Id secara berjamaah, maka dia cukup melaksanakan salat dua rakaat. Ini merupakan pendapat dari Imam Bukhari, kemudian <clears throat> pendapat dari beberapa ulama salaf seperti apa Ibnu Abi Robah, idza fatathu fatahul idu shalla rak'ataini. Kalau seorang itu luput dari melaksanakan salat Id berjamaah, maka dia cukup melaksanakan salat dua rakaat. Ini tentu saja untuk untuk agar dia mendapatkan keutamaan melaksanakan salat Id tentu saja di sini bagi <clears throat> eh, bagi yang terlambat karena uzur ya karena sudah kita ketahui hukumnya ini wajib maka jangan sampai terlambat karena ini merupakan fardu ain yang sangat ditekankan kewajibannya oleh karena itu jangan sampai luput dari melaksanakan keutamaan yang besar yang ada pada salat id ini. <clears throat> Setelah itu eh, masalah khutbah ya sudah kita ketahui khutbah dalam salat id itu dilaksanakan setelah sholat ya, setelah sholat dan ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Adapun khutbah itu sendiri hukumnya yang roji adalah tidak wajib untuk menghadirinya karena disebutkan dalam hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> ketika beliau melaksanakan <clears throat> uh, salat id beliau bersabda inna nakhtub faman shfan ahabba an yajlis alil khutbati yajlis wa man habba an yadhhaba yadhab. sesungguhnya kita akan berkhutbah maka barang siapa yang ingin untuk duduk mendengarkan khutbah silakan dia duduk dan barang siapa yang ingin pergi maka diperbolehkan untuk untuk pergi. Jadi yang wajib di sini adalah melaksanakan salatnya. Adapun melaksanakan e, mendengarkan khutbahnya adalah bukan merupakan bukan merupakan kewajiban. <clears throat> nah ini e, <clears throat> termasuk hal-hal yang berhubungan dengan salat id. Adapun e, berhubungan dengan waktu salat id itu sendiri sudah kita ketahui <clears throat> perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keterangan dari para ulama waktu pelaksanaan sholat id, maka sholat idul fitri itu dianjurkan untuk diperlama sedikit. Ya, yang jelas waktunya mulai dari, uh, seperti seperti waktu sholat duha ya. Mulai dari uh, matahari terbit dan agak tinggi sedikit, sekitar satu tombak. Mulai dari sekitar 12 sampai 15 menit setelah matahari terbit sampai waktu zawal tergelincirnya matahari ya sampai masuk waktunya sholat sholat duhur waktu sholat uh, eh, Idul Fitri itu dianjurkan untuk diakhirkan sedikit untuk memudahkan atau memberi kesempatan orang-orang yang terlambat bayar zakat, ya zakat fitrinya. Adapun untuk sholat Idul Adha itu dianjurkan untuk dipersegera agar setelah itu memudahkan bagi orang-orang yang menyembeli menyembeli sembelihan. Itulah beberapa hal yang bisa kita sampaikan yang berhubungan dengan sholat Id ini. Banyak hal-hal yang lain tapi saya sengaja ringkas ya karena waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahaminya dengan baik dan jika ada pertanyaan bisa kita sampaikan. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بسنة يوم القيامة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين